Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allah. wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada Sobahul khair, sobahul surur Di pagi hari yang sangat indah ini Allah memberikan begitu kenikmatan yang sangat-sangat-sangat besar kepada kita energi yang kita berikan semangat pada diri kita dan kemudian juga begitu rezeki yang berlimpah yang Allah sediakan untuk kita dan mudah-mudahan di pagi hari ini Allah memberikan rezeki yang halalan thayyibah yang barokah amin Allahumma amin anak-anak kita sehat keluarga-keluarga kita aman amin ya Robbal alamin juga ibu-ibu dari Nuar Papua dan dari Cilegon Anyer Serang Banten Ya, apa kabar nih? Para sehat ya? Alhamdulillah. Juga bapak-bapaknya. Pak Indung apa kabar Pak Indung? Sehat. Sehat, sehat Marit? Alhamdulillah. Semuanya segar. Alhamdulillah alamin di pagi hari ini Alhamdulillah bertambah kebahagiaan kita karena kita ditemani ustadz yang sangat kita cintai Ustadz Fadlan Garamatan apa kabar? Baik, Kalau saya telepon kok kadang-kadang ada di mana-mana, keliling-keliling. Sehat tapi ya? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ya kita doakan semua Ustadz kita sehat walafiat. Nah, judul pada hari eh, dari pagi hari ini adalah kegelisahan. Oh, judulnya pendek tetapi kegelisahan. Oh, kok pada bengong nih? Serem ya judulnya kegelisahan. Namun sabar dulu kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah Pemirsa masih berserta kami di mimbar Salam Alhamdulillah Judul pada hari ini sebagaimana telah kami sampaikan adalah kegelisahan Apa itu sebagai kegelisahan? yang kadang-kadang kita keseharian kadang-kadang gelisah hati kita menghadapi ini gelisah menghadapi ini gelisah sebenarnya apa sih kegelisahan itu Ustaz dan saya akan Tadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa di studio dan pemirsa di seluruh tanah air Indonesia Alhamdulillah dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat berjumpa di mimbar Nur Salam pada pagi hari ini pada pagi hari ini saya ingin ketengahkan kepada kita dengan sebuah judul sebagaimana disampaikan oleh moderator kita yaitu kegelisahan. Saya mengambil makna kegelisahan ketika saya mempelajari surat 2 ayat 156 yang berbunyi Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalimat yang biasa diucapkan orang-orang yang beriman ketika mendapatkan musibah. Tapi pada pagi hari ini saya ingin membawa kita agar melihat khusus pada kalimat Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Saya datang dari Allah akan kembali pula kepada Allah Saya lahir dalam keadaan fitrah Saya kembali pula kepada Allah yang maha suci dalam keadaan suci Allah menghendaki orang kembali kepadanya dalam keadaan suci. Bagaimana jika jiwaku kembali kepada Allah dalam keadaan kotor? Hmm. Jika jiwaku dalam keadaan kotor, maka aku merasa gelisah dalam hidup. Kenapa aku dalam keadaan kotor? Maka aku melihat kegelisahan itu ke dalam jiwa rohani. Ku, agar aku bagaimana bisa membuat jiwaku menjadi happy, jiwa, jiwaku menjadi senang agar aku kembali kepada Allah Rabbul Alamin dalam keadaan suci karena Allah Maha Suci membutuhkan orang yang kembali kepadanya dalam keadaan suci terminal inna lillahi wa inna ilahi roji'un. mendidik diriku agar aku membuat diriku menjadi happy kembali kepada Allah karena aku dilahirkan aku keluar dari garba ibuku dalam keadaan fitrah suci maka aku mempersiapkan perjalanan hidupku agar tidak terhalang oleh hijab-hijab yang menghalangi pandanganku. Hijab-hijab yang merusak pendengaranku. Bahkan hijab yang merusak tatapan dalam dadaku. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kita berasal dari Allah. Kembali kepada Allah. Maka penyembahan kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Bagaimana jika sampai matiku aku masih mempertuhankan nafsuku? Bagaimana jika sampai menuju kematianku aku masih mempertuhankan hartaku? Bagaimana di saat menjelang ajakku aku masih mengurus istriku, anakku, suamiku, gelar-gelar yang melekat pada namaku? Bagaimana jika menjelang kematianku aku masih mengurus sesuatu yang membuat aku tidak bisa kembali kepada Allah dalam keadaan sempurna. Kalau jika seorang menjelang kematian yang masih mengurus dunianya, berarti ia belum Islam, belum menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raganya kepada Allah tabaraka wa taala. Kejelasan itu yang membuat diriku harus menata rohani dan jasmani agar terjadi keseimbangan oleh karena perjalanan hidupku aku datang dari Allah akan kembali pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku dalam keadaan suci kembali dalam keadaan suci hidup ini bagaikan sebuah lingkaran dimulai dengan titik awal lalu dibuat menjadi sebuah lingkaran membentuk konstan dan dia berakhir pada titik yang semula datang dari Allah kembali pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kebahagiaan itu menggiring seseorang agar menatap perjalanan hidupnya. Ia mulai keluar dari Hajar Aswad berputar kembali kepada Hajar Aswad sebagai komitmen dia ketika berada dalam rahim ibunya. Ia berusaha tampil. Ketika itu dia mulai membangun komitmen. Alas bi Ia menjawab, Kalubala bala syahidna. Siapakah Tuhan? Kita menjawab sebagai komitmen kepada Allah Rabbul Alamin. Ya kami bersaksi Engkau adalah Tuhanku Ketika persaksian menjadi komitmen Al-Mutazam dari jiwa kita Maka bagaimana kita membawa komitmen agar Kita datang dari Allah kembali kepada Allah dalam keadaan suci Ada orang ketakutan Ketika rumahnya hangus terbakar ada orang ketakutan ketika uangnya diambil oleh orang. Ada orang ketakutan bila suaminya diambil oleh orang lain. Ada orang pun ketakutan ketika sesuatu terjadi pada dirinya. Gelisah hanya untuk melihat sifat yang kontemporer, sifat yang sementara. Sementara, ya. ia tidak pernah gelisah untuk melihat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terminal itu dibangun oleh kita semua, maka kita tidak perlu takut dengan sebuah kematian. Karena kematian itu hak kita sendiri, milih kita sendiri, dan harus kita tempuhi, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Terminal innalillahi wa inna ilahi rojiun mendidik kita agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan sempurna. Perjalanan hidup kita semua senantiasa kita mengurus sesuatu yang membuat kita terlena. Pergi pagi, pulang petang, sesuatu yang membuat kita kepada dunia. Kita bekerja dari pagi sampai sore, kita membuat sesuatu seakan-akan kita tidak mempersiapkan sesuatu pada rohani kita. Tetapi kita selalu menggunakan sesuatu dengan menatap mata yang ada di kepala. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un mendidik kita. Supaya jangan kita gelisah untuk melihat dunia saja. Tapi kita harus mempersiapkan perjalanan kehidupan akhirat. Sehingga perjalanan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Siap, senang, happy. Karena kita hendak pulang kampung asal kita dalam keadaan bersih dan suci. Amin. Maka kita tidak gelisah dengan keadaan hidup di atas dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua innal innamal hayatud dunya laibu alakhu sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah panggung sandiwara dan permainan dia telah membuat habis waktu kita mengurusnya sampai kita tidak pernah mempelajari bagaimana mempersiapkan rohani kita dalam keadaan suci untuk berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala sehingga apa yang terjadi? Tadi suami pergi diambil oleh orang lain, kita gelisah dalam hidup. Seakan-akan suami itu hanya milik kita saja. Padahal kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya gelisah dong kalau suami diambil orang. <laughs> Istri diambil orang. Tapi itu dunia ya. Itu permainan. Permainan. Perjalanan untuk mendidik. Ketika seseorang dalam kehidupan mengutakan meng, meng, menggunakan mata yang ada di kepala, ya. pasti yang terjadi adalah negatif thinking. Negatif thinking ya, Suzon. Prasangka buruk. Prasangka buruk ya. Tapi ketika seseorang menggunakan mata yang ada dalam dada, mata hati, sungguh bahagia karena dia telah mendidik hatinya untuk menyatukan dengan jasmani dan rohani sehingga hidupnya happy. Subhanallah. Tuh gitu Bu, jangan mikirin dunia aja. Dari pagi sampai sore kaki lain, tangan lain. Siapa bilang sama ya? Ya kaki lain, tangan lain. Artinya saking sibuknya gitu ya. <laughs> anak kita mau berangkat pagi, anak belum bangun. Kita pulang, anak sudah tidur. Tahu-tahu, Pak, anaknya kelas berapa? Wah, berapa mah? Kelas berapa mah anak kita mah? <laughs> Saking sibuknya. Artinya tadi yang sudah disampaikan Ustaz Fadlan itu bahwasanya kembali mengingatkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kan diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Dan kembalinya nggak harus fitrah kembali. Tadi kan dikatakan pada saat terus ditanya bahwasanya Tuhan, Tuhan kau siapa? aku apakah aku Tuhan kau dikatakan iya bala syahidna itu ya saya bersaksi jadi jangan sampai luntur maksudnya ya kena permainan eh, dunia ini begitu banyak menggoda dan pada akhirnya menjerumuskan kita ke jalan yang tidak bagus mudah-mudahan yang hadir pada hari ini juga pemirsa televisi di rumah juga tidak ada kayak yang tergiur gitu nggak nggak usah gelisah ya Ustaz tenang aja tenang, tenang aja ya, ya. <laughs> malah saya bilang gelisah Ustaz Gak usah, gak usah nah. terlalu terpana nah. dengan dunia. Nah. Kalau kita terpana dengan dunia berarti kita menggunakan mata yang ada di kepala. Kepala, iya, iya, iya. Tapi ketika kita melihat dengan mata yang ada dalam dada, no oh, way, happy-nya luar biasa. Luar biasa. Bahagia karena Allah. Bahagia oleh karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Happy ending ya. Bagaimana kita melihat itu? Saya ingin bilang sama kita, supaya kita bisa sampai kepada terminal innalillahi wa inna ilahi rajiun. Kita tidak perlu mempersoalkan yang lain, tapi kita mampu mengoreksi, mengkritik. Umar bin Khattab ketika di malam hari dia mau tidur, setiap malam dia memukul kakinya. Kenapa kakimu? Kemana kau hari ini? Hmm. Dia ingin mengawasi dirinya. Dia tidak mengoreksi orang lain. Dia tidak mengeritik orang lain. Tapi dia mengeritik dirinya. Hari ini apa yang aku lakukan untuk rohaniku? Hari ini apa yang aku lakukan untuk mataku, pendengaran, dan suara hatiku? Dia kritik pada dirinya sendiri tanpa dia mengurus orang lain. Karena dia gelisah, dia takut dia kembali kepada Allah dengan kotoran yang membuat Allah mengusirnya dari surganya, membuat Allah tidak menerimanya menjadi hambanya. Maka dia menatap dirinya. Ia tidak membuat kegelisahan agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan diterima oleh Allah dengan baik. Ah, nah, iya. Ya, kalau kita mau tidur kan belum tentu besok kita masih ada ya. Jadi betul juga ya, evaluasi ya evaluasi tadi pagi ngapain saya ya. tangan kita digunakan untuk apa mulut kita luar biasa luar biasa indahnya kita lakukan hal seperti itu sehingga kita merasa kita tidak menjadi egois hmm. kita menjadi orang yang hebat tapi kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala hmm. yang diciptakan untuk mengabdi semata kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu bagaimana rona perjalanan hidup kita mata kita rusak pendengaran kita ya rusak, rohani kita rusak sehingga kita tidak mampu mencium sajadahnya Allah oh, ya Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu membuat rohani dan mata dalam dada ini bahagia dalam kehidupan. Ya. Maka marilah kita berusaha untuk mengevaluasi. Kalau tadi Umar bin Khattab setiap malam mau tidur dia memukul kakinya, memukul tangannya dan dia bilang, kau kemana? Kau bikin apa hari ini? Maka pada pagi hari ini Para pemirsa di studio dan seluruh tanah air Indonesia Kita mulai mengurus kita Jangan sampai waktu itu berlalu Hanya kita mengusur baga Mengurus bagaimana tempat tidur kita yang besar hmm. Bagaimana rumah kita yang besar hmm. Bagaimana kita bisa punya kulkas yang besar Tapi kita tidak pernah membuat Kulkas dan rohani rumah yang besar ini Untuk kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah Allah kita tiap hari akan mengusul sesuatu yang membuat kita tinggalkan yang kita urus sepanjang hidup kita. Sepanjang hari kita, kita mengurus dia. Tapi pada saat kita pergi, kita tinggalkan. Yang kita tidak mengurus, kita tidak melihatnya, kita tidak menatapnya. Maka kita belajar antal maut kablal maut. Belajarlah mati sebelum mati. Ibu-ibu takut mati? Senang? Ragu-ragu masih ada. Benar nih. <laughs> Harus happy dalam sebuah kematian. Antal maut, koblen maut. Belajar mati sebelum mati. Artinya evaluasi agar rohani kita. Jasmani kita ini seimbang dalam hidup. Sehingga perjalanan akhirat kita pasti Dunia pun kita dapat Sehingga kita tidak dipengaruhi oleh siapapun Kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan di saat-saat tertentu ketika kita sudah membuat kebahagiaan rohani kita Membuat kemuliaan jasmani kita Maka kita tidak akan melahirkan suatu kebencian pun dalam raga dan jiwa kita Kecuali kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita takut Nanti pada saat kematian lalu Allah bertanya, kalau sampai ajal ditenggorokan sesungguhnya kamu melihat, tapi kamu tidak melihat, padahal Allah sungguh dekat karena kamu tidak melihat. Siapa yang menghalangi sehingga kita tidak melihat ketika nyawa sampai di kerongkongan? Akankah kotoran-kotoran yang selama ini mengotori kita? Akankah kesalahan dan dosa yang kita lakukan selama ini? akankah permasalahan yang membentur perjalanan hidup kita sehingga kita hanya melihat dunia saja tapi kita tidak pernah melihat akhirat yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka marilah kita belajar untuk gelisah apa yang aku lakukan pada diriku jangan melihat orang lain tapi gelisahlah kekurangan yang kita lakukan. Saya sudah 10 tahun, saya sudah 20 tahun, saya sudah 50 tahun. Apa yang aku hargakan kepada rohaniku ini? Karena sebentar lagi aku akan kembali kepada terminal. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Aku akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Bagaimana akan kembali kepada Allah agar Allah melihat aku dalam keadaan suci? Kalau aku tiap hari hanya kerja menggunjing orang lain, Allah. memfitnah orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain. Padahal aku tidak pernah gelisah dengan kekurangan dan masalah yang ada pada diri dan rohaniku sendiri. Lewat begitu saja. Berlalu. Orang lain kita urus. Sementara diri sendiri untuk bertemu dengan Allah tidak mampu. Iya, iya. Maka marilah terminal inna lillahi wa inna ilahi rajiun mendidik kita agar kita tidak menjadi takut kita tidak menjadi bodoh tapi kita semakin cerdas untuk melihat tangan kita Allah dan Rasulnya mendidik kita ketika kita berbudu, kita mengambil air dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika tangan yang kotor itu disucikan dengan air lalu kita menangis ya Allah ini tangan mungkin pernah saya mengambil barangnya orang saya memukul orang ya Allah ya Rabb Sucikan jasmaniku agar rohaniku tulus mengangkat tangan melihat engkau ya Allah ya Rabb. Sekalipun engkau tidak melihat Allah, tapi yakin saja bahwa Allah melihat engkau. Ya. Ketika kita mendidik diri kita untuk gelisah kepada persiapan berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Itu baru tangan ya baru tangan, Membersihkan muka, hmm, oh, kumur-kumur, barangkali kita ngomong yang nggak benar, tetangga maju, kitanya yang meriang. Oh, tetangga kita beli mobil baru, mulut kita udah petet petet petet petet, ribah bilang kemana-mana. Hmm, jangan tahu nggak samping beli apa? Oh, duitnya dari tahu nggak dari mana? Nggak tahu. Wah, kayaknya asik itu, ngerumpi. Padahal uh. tatapan air wudhu, uh. makna air wudhu kepada mulut, mulut untuk membersihkan semua ya. Kan? Semuanya di samping kesehatan jasmani rohani ya, luar biasa. Jadi, Jadi kita tidak tidak ketinggalan. Kita cerdas, kita memiliki kesempatan dan rahmat yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi terkadang karena kita terlalu terpancing dan terbius dengan perjalanan dunia, kita menganggap itu lebih baik. Hmm. Padahal tidak. Ya, ya, ya. Kita akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Kita gelisah untuk jiwa kita. Akankah aku ini diterima oleh Allah atau tidak? Hmm. Akankah aku ditempatkan oleh Allah di dalam surganya atau tidak? Kalau Allah tidak menerima aku, di mana lagi tempat yang aku ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau begitu aku mulai mengeriksa tanganku, yeah. mulutku, hidungku, tatapan wajahku, bahkan seluruh potensi rohani dan jasmaniku agar aku berpulang kepada Allah, memperbaiki itu semuanya. Di saat 1431 Hijriah kita mulai mengoreksi itu semua. Muhasabah ya. Mungkin selama ini saya kurang ibadah, kurang melayani suamiku dengan baik. Pada saat di awal tahun saya mulai bertanya, "Ya Allah, ya Rasul, ampuni aku, mungkin aku keliru dengan suamiku." Aku salah dengan suamiku, dengan istriku Maka di saat aku mulai menerawang, mengoreksi perjalanan hidupku Agar aku bisa membuat dia dalam keadaan suci Aku mulai mengajak diriku sendiri sehingga aku dalam keadaan happy, senang dan tenang. Bahkan kematian datang, aku selalu biasa berkeringat. Tapi begini Ustaz, kadang-kadang banyak nih ya, banyak orang-orang itu biasanya nggak pernah melihat mengacak kepada dirinya. Yang dilihatin orang lain aja. Bahkan orang lain kejelekannya yang dilihatin. Nggak pernah ada melihat orang lain, aduh orang itu bagus bener ibadahnya, hmm, pengen saya seperti itu. Nggak ada kebanyakan hmm, ya malu ah, udah nggak sempat kebanyakan <laughs> seperti itu ya itulah hmm. keadaan hmm. manusia yang menggunakan mata yang ada di kepala yang ada di kepala nauzubillah tapi ketika dia menggunakan mata yang ada di dada oh. dia menangis ketika dia mengeluarkan kata untuk memaki-maki saudaranya ya Allah dia menangis ketika dia mengeluarkan kalimat yang mengotori lisannya sendiri bahkan mungkin nggak bakal keluar ucapan yang tidak bagus ya kalau pakai kolbu ya tapi ketika dia menggunakan mata yang ada dalam dada, dia tidak mau merusak kerohani. Allahu Dia ingin membersihkan jiwa itu. Senang di mana-mana, apapun yang dia dapatkan, alhamdulillahirabbil alamin. Disyukuri. Luar biasa. Kenapa dia itu? Karena dia takut. Di dunia ini dia dalam keadaan melihat. Dia takut nanti pada saat kematian dia tidak akan melihat. Allah menutup mata ada di dalam dadanya. Padahal dulu mereka di dunia dalam keadaan melihat. Ya. Baik-baik, eh, Ustaz uh, cukup uh, jelas, gamblang apa yang telah disampaikan uh, Ustaz tadi. Namun demikian kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin e, eh, Begitu jelas pemirsa Dan juga saudara-saudara kami yang di studio Penjabaran yang telah disampaikan oleh Ustaz Fadlan Keramatan Mengenai kegelisahannya pada diri kita Yang pada akhirnya yang paling indah adalah yang keluar dari Lubuk hati kita yang paling dalam Yaitu dada kita Bukan dari kepala Yang kadang-kadang hanya memikirkan masalah dunia Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Anda masih beserta kami di mimbar salam di pagi hari yang sangat indah ini. Baik, Ustaz Fadlan, eh, sering-sering memang menghadapi kondisi sekarang ini. Padahal kondisi seperti ini kan cuma beda warna aja ya. Dari juga dari dulu juga ada yang namanya minus, ada istilahnya apa di kampung paceklik, ada panen, ada paceklik gitu ya. E, eh, masa susah, masa lapang. Tentunya kalau kita menggunakan akal pikiran secara iman, Tentunya ini segala macamnya adalah cobaan dari Allah SWT Kalau kita merasa dicoba oleh Allah SWT Perlu kita syukuri dong Berarti Allah ada perhatian kepada diri kita Iya kan? Jadi tidak pernah tidak perlu adanya kegelisahan Walaupun dunia ini adalah sebagai panggung sandiwara Ya tahu kan panggung sandiwara berarti itu bohong-bohongan aja gitu ya Dunia ini hanya tipuan saja Patamor, Patamorgana Patamorgana nah, Gimana? para pemirsa di mana saja berada dan di studio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketika selama ini kita memandang dengan menggunakan mata yang ada di kepala, maka yang muncul adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Yang muncul adalah egois. Yang muncul adalah aku, tidak ada orang lain. Tapi ketika dia menggunakan mata yang ada dalam dada, maka dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala datang dari Allah beribadah kepada Allah dan kembali pula kepada Allah bagaimana kita bisa menggeser min aina kita aku dari Allah walimazazita kita untuk apa ibadah dan kembali kepada Allah itu menjadi kesucian perjalanan hidup kita betul kita tidak ada satupun yang hidup dalam keadaan suci pasti ada noda dan dosa tetapi yang saya maksudkan di sini adalah masing-masing jiwa itu mampu melihat dirinya, mampu mengeritik dirinya, mampu mengintrospeksi dirinya, mampu mengevaluasi dirinya, nggak usah mengkritik orang lain. Ada tetangga yang beli kulkas, kita alhamdulillah positive thinking, berpasang kebaik. Syukuri. Yang tahu itu Allah, bukan kita. Iya. Tapi bagaimana kita menyibukkan diri kita ini agar kita tidak terperangkap kalau orang itu menggunakan uang yang haram. Kita tidak usah terlibat dalam itu. Tidak usah kita membuat konfrontasi dengan cerita aib orang lain. Tapi coba melihat. Kebanyakan orang pandai mengoreksi orang lain. Mengeritik orang lain. Tapi dia tidak pernah mengoreksi dirinya sendiri. Dia tidak pernah melihat aibnya sendiri. Dia bisa menceritakan aib orang lain, tapi dia tidak pernah gelisah dengan aib yang ada pada dirinya, pada dirinya. sendiri. Ya. Maka marilah saya ingin mengatakan kepada kita, terminal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mendidik kita agar kita tidak egois. Ya. Kita tidak takabur, tapi kita selalu berpatokan bahwa saya dari Allah untuk ibadah kepada Allah dan akan saya kembali kepada ya Allah, Allah dalam keadaan suci bersih. Baik. Bagaimana saya kembali itu? Ya. Bagaimana saya kembali itu kepada Allah? Punya kesalahan, Allah membuka pintu taubat dan rindu kepada hambanya. Datangilah Allah, datangilah Allah dengan rohani dan jasmaniku. Allah menunggu dengan sajadah. Karena tempat sujud itu adalah sajadah. Engkau berlarut dengan sajadah itu kepada Allah agar engkau koreksi rohanimu. Jangan engkau menggunakan matamu untuk menghina sajadah, tapi engkau menggunakan mata yang ada dalam dada untuk melihat di sana ada kekeliruanmu, di sana ada kesalahanmu, di sana ada kekuranganmu, maka engkau tersungkur untuk menangis kepada Allah, ya Allah, ya Rabb. Jangan engkau lempar aku ke dalam neraka karena kesalahanku. Ya Allah, ya Rabb, aku ingin pada saat kematian aku ingin melihat engkau, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, Ya Rob. Jika kesalahan itu yang menutup aku menatap engkau, Ya Allah, Ya Rob. Izinkan aku, Ya Allah, Ya Rob. Nabi Ayub alaihi salam. Ketika dialog antara iblis dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah engkau hambamu di dunia ini mereka tidak akan beribadah dengan sempurna kepada engkau. Allah mengatakan engkau tidak akan sanggup menghadapi orang-orang yang tulus. Bagaimana caranya saya bisa menghadapi orang-orang yang tulus? Lalu saat yang sama Allah mengambil memanggil kembali anaknya Nabi Ayub sekaligus tuduh anak. Ayub bahagia karena dia tahu ini titipan Allah silakan Allah ambil ini milikmu ambil saja. Ayub terus semangat dan happy karena dia sedang mengurus rohaninya. Iblis mengatakan kepada Allah, itu kan baru anaknya, belum hartanya. Allah ambil juga hartanya, peternakannya Allah ambil. Hayub bahagia, ayub senang karena dia sedang beribadah kepada Allah. Ambil saja ya Allah, itu milikmu, ambil. Iblis juga mengatakan kepada Allah, itu baru perkebunannya, itu baru peternakannya, itu baru hartanya, belum. Allah timpakan ujian sakit kepada Nabi iya. Ayub. Sampai istrinya lari, semua penduduknya kabur dari Nabi Ayub. Tapi Ayub bahagia kepada Allah Rabbul Alamin. Sampai-sampai Nabi Ayub menangis kepada Allah, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Allah, ambil tanganku ambil kakiku, ambil telingaku, ambil mataku. Tapi ada dua yang aku mohon kepada engkau ya Allah. Jangan kau ambil hatiku ah. dan lisanku. Karena dengan hatiku aku bisa melihat engkau Dengan lisanku aku bisa menyebut-nyebut nama engkau Ya Allah semua boleh kau ambil Tapi hatiku dan lisanku jangan kau ambil Luar biasa dia mengurus dirinya. Ya. Dia tidak mengurus orang lain, tapi dia ingin mengurus rohaninya. Rohaninya luar biasa. Dikasih penyakit, semuanya diambil, tetapi tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kelihatannya udah pada kagak sabaran Ustaz nih. Yang mau bertanya nih ya, sabar ya dari dari sini. Silakan silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Bondahara asal dari Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Raja Ampat. Ustadz, saya ingin bertanya tentang kegelisahan duniawi. Begini Ustadz, kita ibu-ibu Majelis Taklim Badan Kontak Majelis Taklim dari Kabupaten Raja Ampat yang berada di Jakarta ini, kita kadang-kadang gelisah memikirkan suami kita yang jauh, anak kita yang ditinggal, sekolah atau tidak itu bukan terbawa di waktu tidur tapi pun pada saat kita mau sholat waktu kita memutuskan Allahu Akbar takbiratul ihram kadang-kadang terbayang suami kita anak kita yang ini yang saya mau tanyakan pada Ustadz mungkin ada doa atau trik-trik yang bisa menghilangkan rasa kegelisahan di hati kami. Itu aja Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Ibu Ratna PKMT Raja Ampat nih. Lisa yuk ada di sini. Ya, kemudian dia ingat anaknya segala macam. Gimana kiat-kiat maupun doanya gimana? Pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan para pemirsa di mana saja berada. Ketika ibu meninggalkan suami, anak dan keluarga, bahkan kampung halaman, ibu pasti minta izin kepada suami dan suami telah ikhlaskan. Ketika itu ibu sudah mengatakan la hau la wala kuata illa Bersandarlah kepada Allah. Karena engkau yakin dengan rohanimu, ketika engkau bersandar dengan Allah, karena engkau sudah pergi minta izin, engkau sudah panggil. Tujuan saya adalah pergi mencari ilmu. Menuntut ilmu pengetahuan untuk membuat keluarga ini menjadi bagus, keluarga ini menjadi tenang, menjadi tenteram. Wahai suamiku, aku bahagia ketika engkau mengizinkan aku. Bu, jangan lupa. Ketika ibu takdir serahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengurusnya. Insya Allah, ketika ibu berpasang kebaik kepada suami, anak, bahkan berpasangka kepada Allah Subhanahu wa taala semua menjadi mudah karena ibu sedang berada di atas sajadahnya Allah Subhanahu wa taala enak begitu takbir Allahu Akbar semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terbayang anak lagi tidak terbayang suami lagi tidak terbayang lagi rumah ini apakah terbakar tidak ibu sudah melakukan itu maka bawalah ibu dengan terminal tadi Semuanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjaga dengan baik dan benar dan senantiasa menyerahkan itu kepada Allah. Insya Allah Allah akan melindungi, menjaga karena ibu bukan pergi buat apa-apa kecuali menuntut ilmu buat masa depan anak dari suami. Ibu ya, ya, alhamdulillah. Ibu lagi pada diundang BKMT ini kumpul ya. Iya. Baik, udah jelas Bu Bu Ratna ya. Eh, jadi kita dengan berarti kita sholat itu totalitas. Totalitas kita konsentrasi, konsentrasi penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan masalah duniawi, bukan meninggalkan dunia, tapi meninggalkan duniawi Insya Allah akan ada jalan keluarnya. Yang di tengah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisnawati. Saya berasal dari Raja Ampat ibu-ibu dari Majelis Taklim PKMT. Kebetulan saya tinggalnya di Saunek, di Kecamatan Saunek. Yang saya mau pertanyakan adalah apa yang bisa membatalkan sahadat kita? Kiranya dari saya hanya itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sahadat itu kan sebagai ikrar ya apa yang yang bisa membatalkan syahadat kita? Nah. Syahadat itu adalah ikrar, komitmen di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan komitmen alas birabbikum? Kita menjawab qalu bala syahidna. Di dunia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Ketika dia murtad itu sudah membatalkan syahadat. Yang kedua, Ketika dia diciptakan oleh Allah menjadi bentuknya laki-laki. Tapi dia merubah menjadi perempuan. Itu juga membatalkan syahadatnya. Karena dia tidak mau bersyukur dengan apa yang diciptakan oleh Allah kepadanya. Apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Itu juga membatalkan syahadatnya. Kalau Allah kasih dia bentuknya laki-laki, terimalah sebagai laki-laki. Iya. Allah kasih dia menjadi perempuan, terima menjadi perempuan. Jangan merubah perempuan menjadi laki-laki Laki-laki menjadi perempuan karena yang dilihat adalah alat kelaminnya, bukan tingkah lakunya. Itu yang harus diperhatikan. Itu juga membatalkan. Dia ibadah berapapun pasti ditolak oleh Allah karena secara otomatis. Apalagi membuat sesuatu yang mencontohi menyerupai Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita hanya datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka kita dengan Islam, dengan ikrar dua kalimat syahadat itu. Untuk mendidik kita, untuk membina rohani kita, menguatkan jasmani kita bahwa kita datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bagaimana kembali kepada Allah? Melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan aturan yang diajarkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita berjalan dengan sesuai diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ustaz ya, kadang-kadang kan kita tahu nih kita udah bersahadat, Ashadu an la ilaha illallah kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Kadang-kadang kita ngomongnya begini, ah ibu itu yang dari Raja Empat kalau saya nggak tolong kemarin udah masuk ke sungai dia pasti, wow, jadi kayaknya dia kayak Tuhan gitu ya. Wah dia kalau saya tidak bantu kerja, hmm, udah jadi apa tahu dia. Kadang-kadang gitu. ada dokter bilang, wah kalau saya nggak obatin dia pasti udah is dead, <laughs> meninggal gitu ya. Kadang-kadang seperti itu ya itu kan bisa bisa juga bukan menggugurkan tetapi bisa mengurangi ya secara tidak langsung itu kita menduakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mestinya dia sebagai manusia bersyukur ketika dia menolong seorang hambanya. Mm -hmm. Dia berbahagia ketika dia bisa mengobati orang lain Allah, karena Allah, Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sifat aku, ego. Ego. Karena sifat itu akan mempengaruhi kita untuk bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan sempurna. Amin, Allahumma amin. Dah Bu ya, Isnawati ya. Silakan Ibu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nama saya Ufiaya dari Madrasah Taklim Pengajian Ma'al Mukorobin Anyar Cilegon. Yang saya mau tanyakan pada Ustadz tadi menyinggung kegelisahan bagaimana kiat-kiat mengatasi uh, ada hal musibah ya uh, apa yang, yang menimpa kemusibahan maupun apa ditinggal suami yang tadi mm -hmm. apa ditinggal mati anak apa suami itu yeah. dan lain-lain macam-macam musibah Yeah, ya. bagaimana kiat-kiat supaya kita menjadi tegar hatinya nah, tegar tenang ya, ya. sekian ya. dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kiat-kiatnya bagaimana oke okay. yang pertama yang harus dibangun adalah keimanan kepada Allah iman Islam kita ini harus dibetulkan sakit senang nggak bu ibu hmm. kalau sakit senang nggak <laughs> Hah? <laughs> Kenapa tidak senang? <laughs> Yang kasih sakit siapa? Apa? Senang dong. <laughs> Kenapa? Hidup ini ujian. Sekali lagi, hidup ini ujian. Iya. Mau lulus harus ujian dulu. Mau masuk surga harus hadapi ujian dulu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kami sengaja menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang baik amalnya. Hmm. Ditinggal suami karena meninggal dunia itu panggilan Allah. Berprasangka buruk kepada berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biar suamiku engkau ambil Tapi aku mohon ya Allah tempatkan suamiku Di sisi engkau maqamal mahmudah Anakku diambil Itu milikmu ya Allah ya Rob Jangankan anak dan jangankan suamiku Aku pun kau ambilkan aku adalah hakmu ya Allah ya Rob Besarkan jiwa keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan karena suami dipanggil oleh Allah Lalu merana setiap hari menangis hmm. Tidak Allah sedang menguji kita boleh jadi setelah suami pergi Allah ganti suami yang lebih soleh lagi Boleh jadi <laughs> Boleh jadi Allah ingin memanggil suami kita kembali kepadanya Lalu Allah menguji apakah kita tegar dalam kehidupan atau tidak ya. Tapi ketika tadi kita gelisah Kita mengatakan bahwa ini semua dari Allah Kembali kepada Allah Maka kita hidup dalam keadaan bahagia Membuat rohani bahagia membuat orang lain bahagia, bahkan membuat kebahagiaan untuk berjumpa dengan Allah Tabaraka wa taala. Iya. Dan juga kan sebenarnya Allah udah kasih tahu jauh-jauh hari ya. Wala nablu annakum bisyai'in min al wa wal wa naqsim minal amwali wal anfusi was tsamarat wa basiris sabirin. Jadi udah udah iya sabar katanya ya. Jadi udah jelas bahwa saya disampaikan oleh Ustaz Fadlan bahwasanya kalau kita diberikan ujian berarti insya Allah derajat kita akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Padahal yakin itu karena Allah itu tidak akan berubah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang nggak bakalan berubah. Ya barangkali eh, nggak nggak nyampe ke sini ya. Ada yang bertanya sini atas? Oh, boleh Pak. Oh, situ, sok-sok saya Ada nanti dibawa ke rumah. Oh, iya iya. Ya. Jangan dibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sangat Saya Ibu Rubia dari Majelis Alim Anyer, Serang, Banten Sangat-sangat sekali tertarik dengan uh, yang dikatakan gelisah Di zaman-zaman globalisasi sekarang ini, di zaman modern sekarang ini Saya rasa banyak sekali orang-orang yang gelisah Sampai-sampai kegelisahan itu menjemput maut mendatangkan musibah, mendatangkan maut, mendatangkan duka lara, kadang-kadang sampai stres. Jadi sebetulnya gelisah itu apakah datangnya dari syaitan atau dari mana itu sehingga banyak sekali yang berbuat negatif setelah uh, merasakan kegelisahan itu dan harus uh, bagaimana gitu solusinya yang terbaik dan tercepat supaya bisa menyadarkan orang yang sedang gelisah itu. Kadang-kadang kita menyadarkan orang yang sedang gelisah dibantah. Uh, uh, situ bisa ngomong seperti itu karena tidak um, merasakannya sendiri jadi bisa menasehati orang lain gitu. Jadi harus bagaimana kita menghadapi seperti itu. Terima kasih dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Bunda. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika seseorang menggunakan mata yang ada di kepala, pasti dia mempertuhankan segala sesuatu. Dia mempertuhankan padahal Allah kasih mata ini tujuannya adalah untuk mencari ilmu, untuk membuat keseimbangan ke dalam rohani. Tapi karena terlalu berlebihan, maka dia mempertuhankan hartanya, mempertuhankan segalanya yang ada di dunia, jabatannya, kiosnya, tokonya, mobilnya, semua dipertuhankan. Itu berarti dia belum melakukan penyerahan kepada Allah, belum Islam. Sehingga itu terjadi. Ada yang berpikir sampai stres, Ngapain stres? Kelisah tentang kekurangan untuk kau menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin bilang sama kita, ketika kita menggunakan mata yang ada di kepala, kita seakan-akan ingin seperti gajah. Yeah. Membesarkan kaki, membesarkan badan, mata kita sipit dan kecil. Hmm. Kayak gajah lah ya. Iya. <laughs> Itu yang tiap hari kita perbesarkan, kita perbesarkan, perbesarkan, perbesarkan. Sementara kita tidak pernah melihat mata yang ada dalam dada. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaz'al kaidahum fi tadbir wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul bawalah dirimu dan engkau sudah tahu persis bahwa neraka itu panas hidup di dunia dengan menghitungkan materi tadi itu panas Ketika seseorang sudah berada di alam materi, pikirannya menjadi api dan panas. Hartanya dicuri orang, hatinya menjadi panas. Maki-maki orang, dia tidak sadar bahwa dia telah membuat hatinya masuk ke dalam neraka. Suaminya diambil oleh orang lain, marah-marah dia dengan suaminya. Dia tidak tahu bahwa dia sedang membuat neraka karena api dalam jiwanya. Tapi ketika dia bersandar kepada Allah, Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah, wallahu akbar Terima kasih Allah ya Rob Engkau sedang mengujiku Engkau sedang menghuji, menghibur aku dengan ujian maka jiwaku tetap tegar dengan rahmat yang kau berikan karena aku takut aku kembali kepada engkau dalam keadaan kotor iya iya Aku tidak mau dalam keadaan kotor. Aku ingin dalam keadaan bersih sehingga ketika innalillahi wa inna ilaihi rajiun, aku dalam keadaan gembira, husnul khatimah. Wah, bagaimana rasanya kalau kita nggak diuji ya? Lewat aja begitu ya, berbuat berbuat maksiat terus segala macam tidak diberikan ujian oleh Allah. Oh, kembali kepada Allah rasanya repot ya. Repot, repot. Itulah repot. yang membuat Hijab untuk menutup mata di dalam dada. Ketika orang cerita kematian kita ketakutan. Hmm. Kenapa takut? Takut pulang kampung asalmu. Karena sudah ada kotoran-kotoran yang sangat temal, yang sangat banyak. Bagaimana saya bawa kotoran ini kepada Allah? Kalau Allah lihat kotoran pada diri saya, lalu Allah lemparkan saya dengan kotoran ke tempat yang rendah. Aku takut dilempari oleh Allah dengan kotoranku. Allah. Maka aku berusaha untuk membersihkan kotoran itu dengan menatap rohaniku dengan baik kecerdasan pada pandangan, kecerdasan pada pendengaran, dan kecerdasan pada suara hati untuk menjadikan Allah. Ingat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa itu Allah masukkan dua jalan. Fujuro. Dalam fujuro itu ada tiga tentara yang mempengaruhi. Nafsu. Nafsu bisa sifat hewani, sifat kebinatangan, kita bawa amarah itu muncul. Tapi ketika kita memiliki nafsu jalan ketakwaan, pasti semuanya menjadi baik. Allah mengatakan di awal ayat ini, wa nafsi wa ma sawaha demi jiwa serta penyempurnaan ketika jiwa itu disempurnakan dengan kada aflaha man zakkaha beruntunglah orang yang selalu mensucikannya Berbahagialah orang yang selalu mensucikan jiwanya. Wa qad ya. Merugilah orang-orang yang mengotorinya. Kita tidak mau menjadi orang yang mengotori jiwa ini sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan kotor dalam keadaan penuh dengan kotoran. Kotoran itu siapa yang buat diri kita sendiri. Lalu kita tidak pernah membersihkan kotoran. Kotoran itu menjadi karat dan menjadi karat dan kotoran yang karatan itu akan membuat kita menjadi panas iya, dalam kehidupan. Kayaknya tambah lama tambah asik, ada yang bengong, bengong dalam arti ngelamun. Iya benar ya. Saya hanya mikirin mengkirin tanah saya mau ditambahin berapa meter lagi, kendaraan saya mau dirubah jadi apa. Kemudian itu namun kita lupa bahwasanya semuanya adalah dari Allah kembali kepada Allah SWT. Baik, kita waktunya sudah habis kita berikan berikan kesimpulannya Ustaz. Silakan. Kesimpulan dipesankan oleh Ali bin Abi Thalib. Dunia perli berlalu, akhirat datang menyongsong dengan anak-anaknya masing-masing. Janganlah kamu menjadi anak-anak dunia, tapi jadilah anak-anak akhirat. Imam Al-Ghazali menitipkan sebuah puisi indah kepada kita. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang durhaka. Sedangkan akhirat adalah surga bagi orang-orang beriman. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun adalah milik orang yang hidup. Ketika dia miliki itu, maka dia tidak akan menyesal. Dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan happy, husnul khatimah. Amin Allah amin. Ya, pemirsa televisi Indonesia dimanapun Anda berada Bahagia sekali dengan mimbar Nurul Salam di pagi hari ini Namun waktu juga yang memisahkan kita juga ibu-ibu Bapak sekalian di studio Mudah-mudahan pengajian kita ini bermanfaat buat diri kita Keluarga kita Dan semoga Allah SWT memelihara keimanan kita Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد يا الله يا رب Jika kami telah menzolimi diri kami Kami mohon kepada engkau Ya Allah ya Rabb. Ampuni kami semuanya Dan kami tidak menjadi orang-orang yang merugi Ya Allah ya Rabb. Nenek moyang kami Adam alaihi salam dan Hawa menangis kepada engkau selama 700 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu engkau menjadikan diri mereka dengan jabar rahmah dan arafa. Kami ingin kami di studio ini, di mimbar Nurul Salam ini menjadi jabar rahmah bagi kami. Ya Dan seluruh pemirsa di mana saja berada. Sehingga diri kami menjadi arafa. Untuk mengenal engkau dari sempurna. Ya Allah, Ya Rob. Hidupkan suara hati kami Amin. Hidupkan rohani kami agar senantiasa menjadikan resapan-resapan lezatnya iman dan manisnya Amin. ibadah kepada Engkau ya Allah ya Rabb. Jadikan lisan kami dengan mudah untuk membaca kitab suci Engkau, mengikuti kekasih Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Engkau tenggelamkan kami dalam samudera cinta bersama Engkau ya Allah ya Rabb. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك الإذا في عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا